Masih ingat enggak Muhammad Aka? Matiin. Kotat lebih. Nguping. Kalau namam hadir. Taib disebutkan oleh al Hafid Perbedaannya adalah kalau nemam orangnya hadir di majelis mendengarkan pembicaraan langsung ya dia hadir dan diketahui oleh para rekan-rekan yang di situ. Kalau kotat ini dia yakni mencuri pendengaran. Kita sama ini ya kita mas kita sama mencuri pendengaran tanpa diketahui oleh orang yang berbicara. Ini namanya kotat. Layatul jannata kotatu. awa namam. Ini riwayat Muslim. awa namam. Taib. Kemudian jadi ya adu domba an-namimah Di sini akan jelaskan bagaimana sikap seorang muslim ketika berhadapan dengan orang tersebut. Dia sering menebarkan ucapan-ucapan adu domba antara kaum muslimin. Maka sikap kita fa'alaihi ya wajib baginya untuk menghadapi orang tersebut yakni dengan enam perkara. Ini enam perkara yang harus dia jalankan. Al awal al yusaddaq anakil. Ya. sodik tidak membenarkan orang yang menukilkan. Jadi yang berbicara nah ini Gak usah digubris, gak usah dibenarkan, mengiyakan. anan namam itu adalah fasikun mardudul syahadah. Karena orang yang mengadu domba, dia adalah orang yang fasik, tertolak persaksiannya. Nah ini, dia berbicara yang ke sana kemari, ke, ke si fulan atau si alan ke, di sana, di sini, pembicaraannya itu mengadu domba di tengah-tengah kaum muslimin. Maka kita hadapi dengan yang tidak membenarkan ucapan tersebut. Nah ini. Karena ancamannya sangat berbahaya ya cercaan dari Allah Taala dan juga ancaman Nabi kita Muhammad SAW sampai tidak akan masuk surga. Nah ini tidak akan masuk surga orang yang suka yang mengadu domba. Apa tafsirannya tentang hadis tersebut? Tidak akan masuk surga. Maka para ulama menjelaskan yakni bahwasanya hadis ini ya ada beberapa kemungkinan ada lafat yang terbuang jadi nata kota tun ini duhulan awalian. ini ada lafat yang terbuang jadi kira-kira adalah duhulan awalian dia nggak akan masuk surga orang pengadu domba Nam, masuk yang pertama kalinya Ingat, ini bagi orang-orang yang muwahidin. Bagi orang-orang yang betul-betul muslim. Dia tidak akan masuk surga. Ya ini masuk yang pertama kalinya bersama orang-orang yang beruntung mendapatkan kenikmatan ketika mereka masuk surga. Ini yu'adzab biqadri dan bihi. Dia akan disiksa enam dengan kadar dosanya yang ia lakukan sesuai dengan dosa yang ia lakukan sejauh mana. Nah, ini akan disiksa terlebih dahulu. Kemudian baru masuk surga. Ini. Jadi ada enam lafaz yang terbuang duhulan awalian. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, yakni takala disebutkan gak akan masuk surga orang yang senangnya mengadu domba yaitu idza kana mustahillan fa innahu bi istihlalihi yakun mu'adziban linnas ini ini dia enggak akan masuk surga betul-betul enggak akan masuk surga tak dia memang menghalalkan perbuatan tersebut ini dengan tindakan penghalalan tersebut maka dia berarti mendustakan nas-nas yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi. Nah ini, ini seandainya orang itu adalah menghalalkan untuk diadu domba atau mungkin ini terkait dengan ancaman-ancaman terhadap seorang muslim ketika dia berbuat demikian dia mungkin apa kafir maka diarahkan dimaknakan kepada yakni tersebut. yakni duhulan awalian ataupun ketika dia menghalalkan, dia kan nggak akan masuk surga. Misalnya dalam hadis yang lain disebutkan sibabun muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Nah ini mencela seorang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu bentuk kekafiran, kafir. Nah ini ini dibawa makna yakni kepada tadi atau yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga yakni bahwasanya yang ketiga adalah anad dalilah adillah ya bahwa dalil-dalil yang menjelaskan tentang ancaman tersebut yakni amurra jahat ini sebagai dijalankan, dipraktekkan sebagaimana ia datang secara dohir, secara dohirnya. Walai li maknaha dan gak ada pertentangan di antara ini dan itu. Kenapa? Karena annahu ablahu fi jazr. Karena nam itu adalah merupakan bentuk yakni bentuk apa? Yang peringatan yang sangat tandas bagi orang yang melakukan tersebut jangan sampai melakukannya ini ya ablag fil fil jazr. Nah ini ini keterangan para ulama ketika menerangkan suatu al-maid ancaman-ancaman tentang hadis demikian menunjukkan kekafiran apa tidak akan masuk surga atau mungkin la yu'min demikian. Jadi apa? Kesimpulannya di sini yahul jannata qattatun ada tiga keterangan para ulama menjelaskan demikian. Secara ringkas, yang pertama adalah fat yang terbuang, yaitu duhulan awalian. Yang ketiga, ketika dia menghalalkan, maka dia betul-betul nggak akan masuk surga. Dia menghalalkan darah seorang muslim halal dibunuh, ditumpahkan darahnya. Dia mengatakan demikian, meyakini demikian, maka sudah dia keluar dari Islam, maka tidak akan masuk surga. Demikian. Atau di bawah makna cara dohir karena ini bentuk daripada yakni peringatan yang sangat tandas mengena biar hati-hati jangan melakukan demikian. Adapun nanti apa dia kekal atau tidak itu tahta masyiatillahi taala. <clears throat> Taib. Ini apa sikap yang pertama kita berhadapan dengan orang-orang tersebut, orang pengadu domba, hendaklah kita tidak tidak membenarkan ucapan tersebut. Kemudian yang kedua, asani hahu an dzalika kawayan sohah Melarangnya. Ini ya. Jadi kita melarang orang tersebut dan juga menasehatinya dari perbuatan adu domba ucapan-ucapan tersebut sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kebencian akan muncul, permusuhan akan terjadi. Mungkin bisa saling membunuh di antara keduanya. Asalis yang ketiga, ayub hidahu fillah fa innahu bahidun an Hendaklah dia membenci karena Allah Ta'ala. Ini bentuk kita cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Karena dia posisinya adalah dalam keadaan dimurkai, dibenci oleh Allah Ta'ala di sisinya. Ini bahidun. Adalah orang-orang yang dimurkai, yang dibenci di sisi Allah Ta'ala ketika dia berbuat namimah. Rabi yang keempat Allah yadunnu bi akhihi al-ghaib asu Hendaklah dia tidak menyangka dengan saudaranya enam yang dia enggak hadir dengan prasangka yang jelek. Ketika kita mendapatkan suatu berita ya dari seorang yang dia memang seringnya mengadu domba, kita mendengarkan ucapan tersebut jangan sampai terus kemudian kita seudon berprasangka jelek, jangan sampai. Nah, jangan sampai. Kemudian yang kelima al-khamis alla yahmilahu ma hukiyalahu ala tajassus wal ba'si. Dikali ta'ala wala tajassasu. Yang kelima adalah jangan sampai mendorong dirinya apa-apa yang diceritakan kepadanya untuk berbuat tajassus. Untuk berbuat yakni mencari suatu kesalahan-kesalahan orang tersebut dan membahasnya dibahas ya dicari kesalahannya kemudian dibahas sampai detail dan ini jangan demikian karena dilarang dalam firman-Nya wala nah demikian as yang keenam sikap selanjutnya adalah Allah yardha li nafsihi manaha annamama anhu wala yahqi namimah hendaklah nam tidak ridho untuk dirinya Jadi apa-apa yang dilarang perbuatan namimah orang yang beradu domba dan juga falayahki yahki namimah dan jangan kemudian bertindak untuk yakni menceritakan namimah tersebut dan kemudian kita malah melanjutkan yakni sebagai estafet kita dapat berita demikian demikian demikian kemudian kita ikut yakni menyebarkan jangan. Jangan sampai demikian. Kita harus enggak ridho terhadap diri kita sendiri seandainya terjatuh dalam perbuatan tersebut. Wa yurwa anna Sulaiman ibnu Abdul Malik qala li rajulin. Dan diriwayatkan bahwa Sulaiman ibnu Abdul Malik Inna'am beliau seorang khalifah Amirul Mukminin sebelum Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini Sulaiman ibnu Abdul Malik. Seorang khalifah, beliau berkata kepada seorang laki-laki, "Balahoni annaka qata fiyya wa qulta kada wa kada." Telah sampai kepada saya. Ini Sulaiman, ya seorang khalifah mengatakan demikian telah sampai kepada saya bahwasanya engkau wahai laki-laki Nam, ya ini membicarakan tentang saya. Ya. Ya ini apa? Menjelekan saya. Berkata tentang kejelekan saya. <clears throat> Kemudian wakultu. Kul tak, kada wakata. Engkau mengatakan demikian, demikian, demikian. Ini. Jadi Sulaiman mendengar khobar tentang si laki-laki ini mengatakan tentang Sulaiman demikian, demikian, demikian. Fakola rojulu maka laki-laki ini mengatakan al tu Ini tidak saya tidak melakukannya. Ini bentuk pengingkaran, ya, bentuk pengingkaran apa yang dituduhkan oleh Sulaiman ketika ada berita demikian kemudian disampaikan kepada orang tersebut langsung. Enggak, saya enggak melakukannya, enggak melakukannya. Fakola Sulaiman maka Sulaiman mengatakan innal ladzi akhbarani sadiqan. Sesungguhnya orang yang mengabarkan kepada saya itu orangnya orang yang benar, orang yang jujur. Fakola rojulu maka laki-laki itu pun mengatakan menjawab layakunu annamamu sodikon. Enggak ada ya sejarahnya seorang pengadu domba itu adalah seorang yang jujur. Nah ini, ini jawaban laki-laki tersebut enggak ada di dalam sejarah seorang pengadu domba orang yang orang yang jujur dia akan terbentuk orang yang jujur ketika dia sukanya mengadu domba. Fakola Sulaiman kemudian beliau mengatakan, Sodakta idhab bisalam. Benar apa yang kau ucapkan. Pergilah sekarang dengan selamat. Nah ini. Demikian apa yang beliau katakan seandainya mungkin iya, maka mungkin orang ini akan dipenjara, akan di yakni diberi ikop oleh khalifah tersebut. <clears throat> Faqala Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullah alaihi kemudian nam dikatakan oleh Yahya ibnu Abi Katsir beliau mengatakan yuhsidul namamu fi sa'atin ma la yuhsidul sahiru fi sahrin. Seorang yang dia pengadu domba itu akan merusak hubungan seseorang atau satu kaum dengan satu kaum yang lainnya dalam sesaat. Ini akan merusak. Bisa satu jam atau mungkin dua jam akan merusak hubungan antara si A dengan si B. Atau mungkin satu kaum dengan kaum yang lainnya akan rusak hubungannya. Terjadi satu pentumpahan darah. Saling membunuh. malayu sidus sahiru fisahar. Yang mana nggak akan bisa dilakukan oleh seorang yakni penyihir untuk merusak hubungan si fulan dan si fulan dalam satu satu bulan atau mungkin dalam satu tahun. Ini nggak akan nggak akan bisa. Terkadang demikian. Jadi kerusakan yang dilakukan oleh pengadu domba dan orang yang penyihir ini lebih dahsyat, lebih cepat kerusakannya dibanding seorang penyihir. Mungkin ya seminggu, dua minggu atau sebulan, dua bulan. Ini kadang sihirnya apa enggak berpengaruh ya susah untuk disihir tapi orang yang senang mengadu domba ini cepat kerusakannya dia akan membuat ya benci si A dengan si B sehingga akan berkelahi akan saling bunuh membunuh demikian ini akan di, diberi contoh insya Allah oleh mu'alif di bawahnya tapi karena sudah habis waktunya insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Allah a'lam bishawab ilahuna tafadhalu habitakumullah